Bismillahirrahmanirrahim. wal maqalatu saniyatu wal khamsun qala Junnun al-Misri. Al-arif billahi ta'ala wa fiyun wa qalbuhu taqiyun wa amalu lillahi zakiyun. Qala dawu sapa Junnun sapa Junnun al-Misri Kampung somsir dawe al arif billahi. Utai wong sing ma'rifat billahi iklan Allah taala itu tukang nuruni janji. Wafiyon itu wong sing tukang nuruni janji. Nuhoni bi ahdillahi kelawan janji ning Allah taala. Bi an ada gambar arab yang tanah nekani sopa wong awamir Allah taala yang berapa perintah Allah taala. Wakal buhu tai atini al arif bila iku dakiyun ku cerdas. Maknanya cerdas sari untuk kece cepet cepat paham, cepat ngambil sikap sing maslahat. Wa amaluhu te amali arif billah lillahi krana Allah zakiyun bersih. Eh sholihun diksi soleh zaitun tertambah kuli waktin yang dalam satu-satu. Wal maqala asali sawal khamsun an Nabi Sulaiman ad-Darani annahu qala Aslu kulli khairin utawi asal usul sekabiannya kaapian fid dunia yang dalam dunia wal akhirat dan akhirat Iku kabeh iku al khauf iku wedi minallahi sange Allah. Fa inal khaufa mongko sak temene wedi minallahi sange Allah taala. Iku muhawwilus sahifati, iku iso ngrubah lempiran. Fayaj aluha moko dadekno apa khauf ha ing sahifah didadekno fil yamini ing dalam sisi kanan. Ba'daan hawat sause yen to condong opo sohifah condong ila shimali maring arah kiwa di kecatatan elek iku mengarah ke kiwa tapi sause wonge itu dia khauf ning Allah iku condong ke kanan Falil abdi mongko iku kedue kawula fi hali salamati ing dalam tingkah keselamatane abdi minal marodi sanging loro ayaku nauta yen to ana sapa abet iku khaifan wedi tapi aja wedi tok rojian yo arep-arep Wong nak wedi tok putus asa, nak arep tok glurung. Lias jarohu supaya mendakno, menghentikan mendakno ku ing wong apa al khaufu rasa wedi medekno minal ma'asi sange maksiat. Wayab asuhu landorong atau wayab asahu lias jurohu wayab asahu landorong ku ing wong apa arroja rasa arep-arep Alat kisah bil amal yang atas ngelakoni amal asolihi kang soleh. Dawe Senawawi lan umume ulama dawe ngeten iki pegangan kula niki. Wa ibadatu roji uta ibadah wong sing arep-arep iku afdol iku luwih utama. Mergo li wala bati mahabbatillahi krana kalinde kalinde maknane krana menangi rasa seneng Allah. Krana menangi rasa seneng Allah fihi firroja Fakol khaifi sanjure wong sing duwe rasa wedi. Jadi ibadah wong sing arep-arep ning nikmate Allah utawa rahmate Allah luwih apik tinimbang ibadah wong sing mau wedi Allah. Mergo arep-arep Allah berarti seneng Allah. pada sare wong mukmin seneng Allah. Ora kok wedi Allah tapi napa? Seneng Allah. Walladzina amanu asyad tuh tentu pe arep untuk ganjaran itu berarti seneng nah, ibadah dalam keadaan seneng itu lu apik dibanding ibadah dalam keadaan takut jadi pesannya kalau Allah polisi tukang ngatur tukang sini Mulan ini ku dasar pulau, gue pulau sering didhawuhi bapak. Lah yo ya hak uang wong ning omah mikir utang, mikir macam-macam. Ngaji cek anis. Ning omah wis sumpah kok ning ngaji cek hmm. anis. Ini penting kalau terangkan. ini sepele tapi tenanan. Misalnya nggak tenangan-angan ya. Ngaji itu angan-angan. Ono wong anti maksiat, misalnya di lodang hutan sing blodor atau maksiat atau kuai, mesti mergo golek seneng. Golek seneng mergo ra seneng. Saiki ono wong sing ini iku sema Allah, senenge be apa. Terus jenengan senten ngaji seneng. Nekal nah, kitab jalalan ngalong yusur. Gak paham. Gosokan seneng. Akhirnya ya ora dugem, ora kelabing. Mergo wis seneng ambek kaapian. Sebab iku hakikate sing dadekne wong ninggal maksiat iku rasa seneng. Mergo nganti golek maksiat golek seneng. Saiki wong wis seneng ambek tohat. Lalu kalau suwon konco-konco sing watak dasar kau nungas nangis itu leren impun itu raja zaman paham ya nama wis kuno napa erane sentek kecuali nangisnya nangis seneng nangisnya wali-wali nangis seneng nah, seneng kan ya nangis tapi beda kang nangisnya itu didelok adem nak nangis kere mbek ketakutan itu beda dadi padha-padha nangis tapi sing delok ya rasane apa beda nangis seneng napa beda Iku sirine kena apa ning bab taat ya Allah dawuh kul bi wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Mergo wong nganti maksiat iku golek rasa seneng. Umpama dekne wis seneng mbek taat tentu wis ra buta maksiat. Kados umume tiyang soleh si Sinau seneng kados kula mulang ngeten iki seneng. Sampeyan ngaji ya seneng. Paling enggak saat ini juga kita enggak maksiat, mergo seneng nikmati akhirnya toh ati belajar. Ya dari ya ulama-ulama wa ibadatu roji afdalu li ghalabati mahabbatillah fi fawqal khaif. Jadi makome roji sing arep-arep pangeran sandure makome khaif. Nek cara cangkem elek makome wong ngaji iso guyu kuwi apik timbang sing iso nangis dasar gue sati atas atos nangis jadi kita aleh no daripada reso nangis mergo hati saya kita aleh no reso nangis mergo makomnya sak dure nangis jadi tak penculot no no yes. Mana kewani aku dosa gede makom mati atas langsung penculot no yang makom sing rojak apa Lawal malaku te malaikat yufariku iku so no sapa malaikat benaman nih wong yahdumu kang ngitmai sapa man hu ing Allah itiko aiqabi krana wedi disiksa Allah waman nan wong yahdumu kang ngitmai sapa man hu ing Allah mergo raja karomi krana arep-arep kemulyanaane Allah tolomane Allah ana wong dikongkon majikan nglakoni ne mergo wedi berarti nyifati majikan iku kaya polisi sing sadis kaya majikan sing sadis ana wong dikongkon majikan nurut mergo nyifati majikane apian nak nurut iku tiga iopa. Paling gak kan menstatuskan majikan iku apian, tukang ngekei, tukang memberi, dermawan, roman. Tapi nak yang lakukan ini kerawat berarti kowe nganggep yang otoriter, dolim, gak toleran. Iku malaikat nyiteni, celek berarti sih mau ibadah kerawat wedi iki. Celek. Mergo kayak kerawat berarti nyifati Allah gak ya apa? Kereng, gak toleransi. Paham ya? Paham ya? Otoriter. Tapi kan aku ibadah Allah kerana seneng berarti Arab-Arab opae, Arab-Arab fadol, ya Arab-Arab ganjaran nyifati Allah apian, dermawan, nak sing nurut tiga. Kowe seneng nyifati Allah apian ambek kereng. Apian aja ya kira-kira ngono cara apa. Waman lan malaikat itu ya iso bedakno wong yaktumu kang ngitmai sapa peman iku wa lalisein krana ora krana apa blas. Tapi gak mungkin nama kom ketiga iku wis ora mungkin mukhal wis. Lan wong sing ngitmai Allah ya ora krana golek ganjaran ya ora krana tapi kue-kue kan gak mungkin. Rai ini ya ramen mendukung, pokoknya ramen mendukung lah, wis serau usah arep-arep. Barang mokal dibukas-bakas ya paham ya, serau usah mlebu wa ma yakhdumuhu lah. bisa. Wis mungkin ram. Wong menu kaya kue kue ya langganan tuh pulsa ini atel, enak langganan tuh diskon. Jadi ngamal apik PO wae iku. Salat arang-arang kok ngarep dari ben swarga. Wong wis ora tau bener no ngaji itu yang rumah nganggur ngaji wis wong uripe ora tau bener poso seneng ora apa anak musim poso seneng seneng akeh takjil engko bodoh seneng enak ra poso berarti kayak ngaku poso ada problem orang bodoh langsung poso Nah, ya oke bodoh seneng berarti nganggep perintah Allah poso kemarin. Problem, Ini kurang ajar terus. Kau ulang ini kurang ajar. Tapi untungnya Allah maklumi wong bodoh. Mulane syukur ya. Jadi hukum dikena hukum nak wong iku ngerti. Mengenai ke bodoh sing syukur. Iya iya ku. Para roh ora kena hukum. Jadi jangan angan kan ngawur. Nah apa bodoh seneng? Para poso kena. Berarti nggak poso itu program. Ya, eh, tapi Allah maklumi, ngomong keliru nih maklumi. Paham ya? Alhamdulillah kok dimaklumi. Ya lengi-lengi, pokoknya kalau suwon sing seneng pulau, sing ngaji pulau. itu juga gerakan seneng lakoni to'at. Iya, Uang maksiat itu boleh apa? Kalau itu silsilah kita, sarokku bangun ya senang guru-guru kita bapak ya senang. Bapak PK Pundut ya senang. Bapak aku sering dicoba nopo-nopo sarok kula lo ini ya senang. Bapak biaya senang itu bukti ridho nih kodok. Oke, ya bukti syukur. Iya, eleng-eleng ya. Tapi nak ngeluwung pulau nu tengah kamar dhewean kadang misalnya dicokot nyamuk utawi kasur pulau kok rusak. Kadang ya kepen ngeluh gremeng, tapi greling iki ya Allah. Aku turun yang bumi ini Allah, aku turun yang fasilitasi Allah. Kok terima kamar rusak, yang gremeng. Akhirnya tak tebasi. Tak tebasi niatku ora krono ngilangi rusak. Ngilangi rasa ngeluh. Sehingga dadi ana su syukur. Anak kowe ngono iku tenan, itu daftar wali ku gampang. Kula nampa ya gampang. Jorok kalau KPU nompo yo. gampang. Paham ya? Kau usah bayar, Kang. Pokoknya asal memenuhi syarat Gak usah partai-partai nan. Ya, wali ya partai-partai orang wali aktob, wali autat, wali abdal, wali nujabak, wali atfal. Paling mungkin kayak itu lebih wali atfal. Iya, iya. Jadi wali anak-anak itu wali senane dolanan, gak tau mikir rizki gak tau mikir duit, mana masuk. pengiran pangeran orang mikir duit, kalau caci cilik dolan mulai mangan. Caci lek dolan rusak mulai harus yang kedusi. Jadi wali nama Atfal. mana disebut waya atfal, waya anjab, waya tapi kayak jadi wali atfal itu wis gagal orang ayu seneng, tak cilik orang ayu seneng. jadi <laughs> wis gagal, wis jelas gagal. Jadi ramu mungkin ke jalur atfal, yo. Kira orang ayu seneng ber. Orang ayu seneng ber. Iku caci cilik apa satu ya? Nah, iku ana nek mana ke mana waya atfal, waya atfal wali sing tufuliyah nih dunia mau happy tok. Kayak cah cilik, dolan rusak mikir kok ana sing ngedusi lambi rusak kok ono sing ngumbah iku tufuliyah bena dayilah dia merasa anak-anak di depan ono wali autat sing dadi patok ibu e agar bumi ape ya disiksa Allah Allah ngilingi ono patok bumi wong sing takwa sing khusyuk sing seneng pengiran Allah ra mentolo dan itu mahallu nazarillah fi ardi orang yang paling dipertimbangkan Allah di bumi selagi orang ini masih kerasan di bumi Allah mau mengadab kampung itu Allah mikir gak sido itu sini wali Allah ono wali kuto ono wali nujabah malah yang angel meneh wali sing cerdas urip uripe iku mikir agamane Allah ya misale wau misale kula matur nak kowe politik terus politik dicekel wong dolim engko kowe ya bunga-bunga mergo kebijakane mesti awur-awur awur ono wong sufi wong Jakarta mau politik belas. bareng Jakarta mimpin Ahok dipimpin non muslim Gue ya bengok akhirnya gelem politik tapi orang gelem korupsi lagi jenis dijaga, nah, itu memang lebih berat lagi yo alim fakih alim politik ibu sing disebut Syabil Qadir illa an atau wah ilmal ulama hikmat al hukama siasat al muluk. Ilmune cukup, strategi politiknya cukup. Kalau ngendikan tentang hikmah juga cukup. Masih orang orang lebih menarik. Maka kemungkinan itu yang atfal tadi itu yang wali anak-anak. Kau kan gak mikir mangan turu, mangan turu, mangan. Tapi kan ada status yang membatalkan keatfalan Anda, ya mau. Orang wong ayu seneng, roh duit, cacile orang ini. Cacile naik keran juga ya seneng, dolanan pasir seneng, dolanan godong. Aku udah gue nih, gue gendeng lagi. orang, wali atfal tapi wah. Oh. Ya eh, kemilah di. Wilayahnya eh, begitu motor. Partai politik nih bapak ini mau atfal, anjab, sadar, mujadad. Aku nah, lo daftar kabeh mbok sing ditompon di Tadi Dadi apa formulire dijupuk kabeh wong kok sing Wa miftahu dunya utawi kuncine dunya. Kuncine seneng dunya iku asyabu. Ana sing maca asyiba, utawa media maca asyabu. Ana sing maca asyiba iku warek. Uang nganti kedunya ini mereka nak mangan itu warak. Nopo bau kepengen luwe. Warak mana ada bapak kepengen luwe. Malah nih fatuh tahu mau batin buka apa mulut dunia apa urusan urusan dunia bisa buis babar. Wa miftahul akhirati utai kuncinya akhirati al jui lesu. Fatuh tahu mau batin buka apa umurul akhirati urusan akhirat bil jui lan lesu. Jadi mana nih warak itu apa apa berlebihan orang kok warak tenan buat. Wal makola tu tema kola arabiatu wal khomsu. Pokoknya kalau suwon gak kulo niku buat gadah sanat tiang susah, maksudnya tiang susah, uang sing jerok-jerok no perkara. Lalu kalau suwon, Rau sabuk kandani sampai nu masalah wes kan Korai ini gue ketoro, fam. Ya rau sabuk bukas Ono sing pegatan, ono sing ribe melarat, ono sing suke lagu tangan, Ono sing suke tapi potongane setiap saat di melarat, macam-macam. Pokoknya orang ono sing aman, loh. Jadi yang penting kabeh itu bukti rahmati Allah. Ini cekel. Dari Imam Ghazali malah gampang nih teori ini. Kue nak kepengen gampang syukur ngoro kuburan. Terus delok wong sak mono akie sini kuburan sak dunyo. Iku cita-citane mau sitok kepengen urip meneh dikai kesempatan ngamal so. panggilah ya? Ali akmalu solihan fima tarok tu menowo menowo aku iso ngamal soleh Nah diparingi urip meneh memperbaiki apa yang zaman di dunia saya tinggal lah kue ya saiki ternyata ICU berarti kamu punya nikmat yang diingini para orang mati mulai Nabi Adam sampai sekarang. Sekarang yaiku nikmat u. Wong sing mati ku cek Fir'aun, cek presiden, cek menteri, cek apa saja yang orang top-top di dunia. Iku sing wis mati cita nih, piye? Mau kepengen urip terus dandani kesalahan. Lah saya saiki gue cek urip, senajan to lotoan kan urip. Opo era duwe tapi kan duwe urip. Lha iku nikmat sing digandrungi para wong mati. Paham ya? Berarti kita nikmat sing digandrungi wong para mati seluruh dunia. Karena iku ejek ra syukur banget apa? Banget. Ya karena tadi wong paling mati, wong sak dunia sing mati cita-citane sitok kepengen urip terus memperbaiki amal. Dan kita sekarang masih hidup. Berarti dia nikmat sing luar biasa. nih mikir, boy dilatih. Ya dilatih syukur. Pulau teng omak pulau mereka teng kantor termasuk di antara sing kula pikiran ayat balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Kaya nak wis nyembah Allah ya pun wani syukur. Dewe nglonte kepayon ya syukur. Copet nyolong orang konangan syukur. penyembah nyembah Allah sujud orang syukur. gue kok geblek. E. Mulane akeh wong tukang wiridan rada di wali-wali Solatnya suwengi tapi jek melus. Tak wangi ini gak mlebu swarga. Berarti dia ini kecewa ambek sujud. Wong nyujuti zat sing pantas disujuti kok kece kecewa. Mau perkara ora mesti mlebu. Bocah kok eleke ngono. Tak goblok e. Wis goblok goblok e. Lho kula nggih ngalami was-was ngoten, kula nggih bolak-balik misalnya sujud bar sujud kok narat tompo pangeran, mesti tak ra tompo Allah. Malah seneng ora ditompo. Wong sujudne pangeran wis adone jenenge kawula ya adone sujud tompo barang gak penting. Coba sudah melakukan sesuatu yang itu gali kayak kue lesu terus mangan, itu bener tuh Bener kan? Bareng barang kayak getun. Tadi bergizi enggak. Tak elek, lu ngakoni barang yang sudah seharusnya kok dievaluasi. Lu yang uang kamu lo sujud pengiran, es adu nih bersujud, bersujud. saya ngira mesti Kamu Saya sayang biahmu, es adu nih uangku yuk. Sujud. Mestinya syukur. Lha iku setan, was-was ngono Setan. Mane hikam nak ngajari kita. Kowe nak ibadah rawa sahar arep-arep Kafa bika jazaan an radhiya kalaka ahlan. Cukup kowe diwales pangeran, kok kowe ditedir ngelakon itu luar. Wong kowe kaulane Allah kok ditedir nglakoni sujud, sesuatu wis pantas e kawula iku. Kok harap-harap suwarga, harap-harap ditompok bocah kok sombonge ngono. lalu opo kowe bakas ngono Wong ra klambenan saya kisah klambenan iki wes aduwe seneng ra usah mikir. Pantes tau ora lah raimu wis pantes masih klambine pantes nak rai ra saya tetep elek aneh-aneh. aneh kok bakas barang sing misalnya klek klambenan, klambine pantes nak raine pesek elek apa apa. Paham? Misalnya saya kayak sujud, sujud itu ditompo, apa amal mesti di Rasa ngono ditetir sujud itu sudah luar. Pangeran mengutus waktu minasa minasajidin gue urip gue iso. Ya wes syukur. Lan kula jarang ibadah suwe-suwe. Mergo setane was-wase mari semangat. Ibadah arang-arang tapi mutu napa? Terus setan ra rot nih. Kula nu dicawara supaya delik kok setan. Jadi ya kowe ikhlas. Jadi ikhlas ibadah sing malaikat kuwi roh. Mulane ra iso jadi al ikhlasu sirron min asrori la ta'rifuhul malaika fatak tukahu tapi ya wala ta'rifuhu syaiton fatah ligaru Ibadah ikhlas itu gawe Allah sirron min asrori ku mau hubungannya laku be aku. Iku rahasia hubunganku kau laku Se malaikat yo ora roh mulane ra nyatet. Malaikat mau nyatet kue salat maghrib tolong rakaat, isya banten. Tapi gak nyatet, ikhlas juga roh. Tapi setan yo ora roh mulane ra iso jadi ke ikhlas itu langsung sampai Allah Subhanahu Ada kata tiang sing sawangannya ele sawangannya itu sawangannya kuraan tapi ditompo pengiraan mereka ngawure mulang itu mereka nganggep makhluk urakan. penting. Ana wong mulangi sopan atau kertu sopan tapi ben diterima publik berarti nganggep makhluk itu penting. Sawangane sopan juga transaksional ben diterima publik. Sing saya naik dewi mergo wali tuh foliyah surip saya naik dewi mesti diurus pangeran. Orang mesti sing roh nih wong. nih ikhlas. Wah, semua ngaji kudu ikhlas sunah rasul. Cobaan minyakan ngomongnya hati-hati jari koyok sunah rasul. Gak paling aneh hati ini supaya diterima oleh publik. Mana ada ajaran Islam uang kontransaksi mbek mah? Paham? Ya, tapi yo, kue rasa ngecap uang, monggo dewi cek ngono biasa lah. Cuma kue tak eling, nong rasa ngono-ngono nan biasa lah. Es kok umumnya uang, umumnya uang bodoh, melok bodoh, umumnya uang paham ya melok paham, umumnya uang roh ya melok roh. Cuma tak kok pangeran sopo wah, pangeran ngekek nawat iya, kue yo, kue bener tau orang bener, jadi kau lihat apa orang bener. Nah ciri kaulan Allah itu sujud itik, wasjud, bakar, maka sujud ya para pangeran. Nuh bareng para pangeran kecangkeman. Gusti mau tanya satu hal. Apa? Setelah saya sujud dapat apa? Ngungkau barang sing adu nih buat apa? dapat apa? Gue tuh gali gue menambah dua tambah dua gue empat. Dapat apa saya? Ya dapat waras, nambah jam lu kayak gendeng ngono loh. <laughs> Paham ya? Paham ya? Saiki ono wong oi dua tambah dua jam empat enggak? Itu hanya karena mempertahankan status kewarasannya. Ono gak uang takut dua atau dari berapa? Kalau kamu kasih uang satu juta tak jawab empat. Agak ono hadiah tak jawab walu. Uang ini waras tor, ayo jawab. Gak waras kan? Ngomong kebenaran nunggu dapat oh. Iku bodoh karo kayak ngomong gusti, kamu tak katakan Tuhan, syaratnya aku lebih ono Nak kamu gak masukkan saya ke surga, kira tak nani pangeran. Kurang ajar tora, ini ku kurang ajar. Waras tora, cek cek. Gak jawab waras tora. Gak waras tora. Lu jangan terwaras waras orang. Gak mau. Lah iya wong nyembah pangeran arep arep koyo ngono. Dua tambah dua berapa? Kalau kamu ngasih hadiah, tak jawab empat. Kalau enggak tak jawab lima. Waras orang. Ngomong kebenaran itu untuk mempertahankan kewarasan, pak. Lalu uang udah jawab empat, senajan orang tuh obang. Dan saya kita pakai pangeran. Cong cong, sujud be aku penting tau orang. Lihat dulu ke kalau setelah sujud engkau memberi saya surga, tak jauh penting. Tapi tak rewangi sujud sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ya ada penting. Tapi berarti hubungannya dengan Allah partai politik. Untung tidak. Mulane waras. Kau tak ulang ben waras. Orang kok tambah gendeng ini tapi lumayan, jodoh ngaji waras ya. Ono perkembangan sukses Sukses tak Ada wangi bodoh-bodoh mulan. Ini kita yang rasa dolim. Kalau nak bodoh punya tamu banyak yang sering ngaji saya hanya lewat YouTube atau dengar saya. Jadi saya ini ya dolim satu hari mulai akad ini sambil sampai senin. Jadi ya tapi muka-muka di sepuro karena di sini juga melakukan terapi. Mau <laughs> oh, pindah praktek gitu. Jadi dokter kalau tugas di Jogja kan pasien Jakartanya ditinggalkan. Kalau tugas di Jakarta pasien Jogja. Ya, tapi kan bodoh, ninggalkannya bukan karena demenan maksudnya tetap ya, paham ya. Jadi saya ini ninggal pasien tapi ya untuk pasien yang lain. Insya Allah. Bu, tau ya? Bapak kayak. ya? Nggak tahu saya, pokoknya lumayan lah pokoknya. Jadi kena kepen ibadah, mulanya agama li kaum yakilun, li kaum yatafak. Karun, mbok yo urip uang nah. Nah aku darani dua tambah dua empat nunggu hadiah, berarti saya waras nunggu dapat obat. Kita jawab 4 itu mempertahankan kewarasan kita, mempertahankan hakikat 2 tambah dua memang em. Makanya kalau kita mengatakan Allah Tuhan, ya memang Allah hakikatnya Tuhan. Dan kita ingin waras dengan menuhankan Allah ya sudah. Dikei swarga, dikei neraka itu tidak penting. Terus makome wong sing ibadah la lisaiin apa? La lisaiin. Jadi dilatih sidik-sidik. Senajan contoh misalnya jiwa kita belum menerima, tapi akal kita, rasa kita menerima. Karena Allah dawana balillah fa'bud wakum kum minasyakirin. Nah, iswani nyibah pangeran, urib kamu sing gampang nopo? Oh gue udah pasti ini nuruti nafsu gue sering kecewa, nak nuruti gue sering kecewa. Nak nuruti, tapi nafsu gue serasa usah Hidup ini luar biasa. Baru kayak kita urip melok nyeksa ini ya Allah Subhanahu wa taala. Baru kayak kita urip ngerti ayat-ayat ya Allah. Lane bener saya finali Aku rasa seneng misalnya urip cilik terus mati mlebu swarga. Masyur dari situ. Aku ora seneng mau urip cilik terus mati mlebu Mergo piye? Mergo aku ra nyekseni ayat-ayate Allah, ora nyekseni kudroh-kudrohe Allah. eh, ana sing seng lah lana misalnya kadung tuwek tapi terus mlebu neraka. Lah kok bayangno ngono, sing apik ra nyekseni kudrohe Allah Sopo? Artinya saya Ali ku rasa seneng misalnya mau oportunis yang penting lebih swarga, tapi orang seni variasi eh, Allah. Tapi nak nganti tuwek ngene-ngene iki kan do ini kan roh kabeh kudrohe Allah. roh utang akeh ya kok ure bujuk mak ngamuk ya pegah pegatan. orang sing pegatan ya untuk genti. Ada <laughs> tuh urip mau nyeksa ini rahmate. Allah terus. jadi ya disebut ya tanazzalul amru bina bina kulita Anak buah ala kuli syai'in kopi. Urusan lu variasi macam-macam mau ben gue iku roh. Nah Allah itu kuasa atas segala Kayak gue ini gitu. Kayak pulau ini buatan dokter profesor ya payu ngaji. Kowe iku ora bayar apa ya untuk guru terbaik. <laughs> Lah kowe misalnya seminar bayar ra mesti lho ketemu wong alim. Ya ta ora? Eh, syukur ngono Terus bayar terus untuk opo-opo orang mesti lho. Seminar tasawuf. Kira-kira narasumbernya kon maca nasohul libat iso ta. Ya. ya ora ngenyek maksudnya biasa wae. misalnya misale ora tenang. Pemenang kon maca ihya. Nara judul itu. Ya Nara. Tapi pengira Roman, aku rada gelar ya Pak Ayu. Kira kelar bayar ya iso. Nah, ya SP. Ya, Iseng ya, syukur lah. Orang paham ya iso seneng. <laughs> Luar biasa. Eh, mana cara aku ning ojo gemar ngaji mungkin gue kita Ben Rai iso kita iso. <laughs> Mergo kaya ora di dhuwit gemar ra di dhuwit ketok ra Ben wong delok iku seneng. Kayak kowe suge-suge kelothokan mobil yo kredit, sepeda motor kredit, tapi wong delok kan seneng. Mergo sawangane nggawa mobil. Padha nggawa jalalan sawane kan paham. <laughs> Kula suwun mau ora iso ora usah ngaji nguping karena ini butuh butuh penampilan Gak apa-apa, penting seru no. Sanggepe nikmati rahmate Allah. Ora kok sombong-sombongan nikmati rahmat. Paham? Ya? Mau yang sing gampang syukur lakone wah balilah fa'bud wa kum minasyakir. Gue ku Allah sembah, nah, iswani nyembah kudu wani syukur. syukur ini yang mengawal kita nikmati ibadah sampai mati. Tapi kena arah syukur bahaya. Aku tak rewangi duha ya radik duwe ngeluh. Mulai mempertimbangkan ninggal duha. Ganti gunung kawi ya, ya repot. Paham ya? Kena ke syukur. Duha ya orang ora apa? ya Sementara Sementing aku ridho, apa peparingnya. Allah. Sing penting ku iman. Ya mulai kalau suwon mulai dawai musonad ya ibadah dengan rasa berharap lebih baik. Mereka hubungannya kaulah be Allah, hubungan cinta, hubungan mahabbah tidak boleh dengan hubungan ketakut ketakutan. Mohon kalau terus no. Wal makola tu temu makola arabiatu kang kape papat wal khomsun kape seket. Iku kila dindawono pengen. Al ibadah itu te ibadah lillahi maring wa ta'ala. Ku khirfatun niku profesi. ini kawula iku asline yo ibadah iku. Dadi kowe dadi kawula iku mek Allah tugasnya mbok sitok berprofesi sebagai ngibah. Berarti sik tok. Angger kowe cek ibadah berarti cek di profesi, ora penganggu, pengangguran. <laughs> Tapi nak kowe rektor lah, profesor lah, utawa mubalek kondang lah, tapi ngalor ngidul mau golek duit. Iku cara Allah ra ya. Wong nganggur. Apik musa Nabi. Ono ono. Aku lagi kira musa Nabi. Gitu. Al ibadah khirfah. ibadah itu profesi. Ono ono sing aran kita lihat, Iso guyon sembrono ibadah darane apa? Artinya agar kece ibadah berarti gak pengang Nampik tenan Tapi ora tak sembrono. Ibadah sih darane apa? Kirfa. Kirfa apa? Profesi, pekerjaan. Wis ora usah jero-jerono kan. Penting paham apa? Ayat maksabun tegese sifat sing sifate kasep. Kasep ya penggawean minggu jatim di master min. Kasaba sibuk kasban wa mak saban ningguli jatin sangi saben-saben. Wahana tuha utawi Wahana tuha utai tokone khirfa. Ibadah itu kan pekerjaan biasanya butuh toko, terus lagi butuh showroom, butuh tempat pemajangan. Iku al kholwatu iku hubungan kholwah, hubungan persepen di Allah. Edukanuha tegese utai tokone ibadah iku muhada satu sirri, iku dialek rahasia ma'awahi ta'ala serta Allah ta'ala hai la hadas sekirane orang ana wong suci kumau. Misalnya gue Pas dhewean, misalnya kados kula lah, kula nyontokno awak kula mboten krana sombong, kan Pancen sing kula nglakoni iku niku. Timbang nyontokno wong liya ora mesti atine kaya aku. Paham ya? Wong bingung-bingung atine ora kaya aku. Nek nah, misalnya kados kula, kula kan kecelok kiai. Kecelok kiai ya kecelok ngalim ono ngundang macem macam Tapi kula nak pas hubungan be Allah Gusti jenengan negdir kula alim. Tapi mesti ono tugas. Tugasnya mulang. Alhamdulillah Gusti kula sakit mulang. Jenengan nyeluk wong-wong jiran tegir ngundang kula Gus, tafaul cah bagus. Ki pantese cah bagus iku di bumi sangka maksiat. Iku jenenge muhas dadah sir. Kabeh dibalena Allah, no tambah takwa, tambah seneng Allah. Ora kok malah ngene. Darane wong alim tok ra nyangoni. Wah, iku setan namoh, paham ya kabeh iku dadi khadun nafsi. Paham ya tadi? Paham ya. Jadi misalnya gue kecelok profesor atau kecelok presiden. Gusti jenengan virgulo presiden. Otoritas kulo luas. Eh sak luasi otoritas kulo ya sak luasi kulo ngembangkan kebenang. Orang kok ngene, jadi presiden katanya nomor satu se Indonesia. Kok gajinya tinggi BUMN? Sarap ini. Kudu dilarani, kudu diobat no presiden, paham ya? Nah cara berpikir seperti itu, paham ya? Waduh misalnya wong alim cara jari darah wong alim kudu boleh ngono-ngono tok. Orang nong penghormatan hukum. Itu ya iya, kudu diobat. Mestinya muhada satu sirinya ada seperti Lalu kulon yakin ini ainul yakin. Kulon sering tengok omah ngantuk kesel, misalnya bar merdu tamu, bubar kesel. Anak kulon mil anjel, kulon pak, bapak, kulon semua. Atur nuwun gusti jenengan masih nek memberi nikmat saya kok ono wong sing nyeluk kulon bapak seneng, kulon diharapkan Roh anak seneng, sebenarnya besar, sebenarnya jenang kulo. Hasan gitu ngoten. Cara berpikir saya itu itu namanya satu sir ma'allah. Rahasia kamu itu selalu ma'allah. Dohire ngene iki kan kula mulang jenengan kan keren ning arep ngomong dhewe ning rumah Tapi nak wong para-para pengiran cara berpikir kayak gitu. Gusti matur nuwun Gusti, kula hubungan mbek jamaah Jogja kok nerangno hukume jenengan. Nerangno halal harame hukume jenengan. Matur nuwun Gusti. Kaya nak kula jagungan mbek wong Yogya bakas wong paling ayu sapa, sing suarane paling apik. Kayak apa hinanya kita bakas makhluk? Matur nuwun Gusti jenengan negeri kula bakas jenengan, bakas hukum halal harame. Lah itu itu hanut, itu ibadah. Muhadatsatu sirri allah, Semua sirrinya kabeh allah, Disebut walillah fumadzarhum fi khawdihim yalakun. Wes cung yo kowe nomor siji donya iku Allah. Sumadzarhum liyane ku ting. Nah, iku makhluk-makhluk kelotokan rono gunane. Lah wong sing wis ngene iku hubungane mbek Allah khalwah. Ana sing maca khulwah. Jadi ibadah itu pakete kudu khuluwah. Khuluwah itu napa? Muhadatsatu sirri ma'allah Sulah ahad. Ya dilatih Kang, dilatih. Dilatih. Enggak terus kula ini dilatih. Kula lah latihan. Tapi kan lulus ora latihan terus. Kowe pun latihan ada kula ora ujiane opo. Ya Allah, ya Allah, muga sepuro pangeran. Hasbuh, serah kena disifat itu. Terus malah nih bener anut aku, gue bener. Maksudnya mau resiko anut, saya ya anut toko Salah anut alim ya abot, anut bener ya apa? Atau anut toko Ya aku gus bahan ngaji gue kita, aku ya gue kita, aku gus cukup. Anut penampilan kok. Gue gus pura pengirang Yesus, gue jenengan Yesus. Wah, duwe napa muhadat satu sirri Apa? Maaf, Dan mana jenengan sing bangga ngaji teng mriki. piye kita ini ning bumine Allah, tema kita bakas Allah kan yo elek-eleki wong. Misale iki bumine Allah jelas. Iki kerajaannya Allah jelas. Terus kowe ning bumine Allah bakas amin duit tok, wedoan tok pangkat tok. Wong ning bumine Allah kok bakas apa-apa sing terkait Allah. Iku sopan to. Kelakuan ngene iku lho sopan. Tak boten so mesti nak neng bumi ini Allah, kerajaan ini Allah, tubuh kita fasilitas dari Allah, rezeki kita dari Allah. Harusnya semua tema tentang hukum-hukumnya atau nikmat ya Allah dibahas. Dan urip itu pantas. Sebut fadkuru ala Allah alaikum tuflih. Mungkin nabi jadi wong bejo, itu eling ya eling nikmatnya Orang malam bakas makhluk, Manifati Presiden Amerika, orang terkuat di dunia, orang terkuat di Indonesia. Mana ada manusia terkuat? Apa setelah terkuat mereka tidak mati? Wah ya mati ya mati. Ciri khas utak, ciri khas orang kuat itu bisa menolak musibah. Nyatanya wah ya mati yo, ya. wah lengser yo. Kuatnya di mana coba? Toh kita yang milih, yang dipilih sama yang milih itu kuat mana? Kuat yang milih. Tapi kue rakyat kuat utangnya kayak Dura iso nyawur. Ya wes lah podo-podo nyifati manusia kuat itu subjektif dan nggak ada titik temunya. Sing kote kuat itu ya Allah al qawiyul aziz. Allah bener-bener dat kuat sing lah ya seon yang nggak pernah terkalah. Nah itu jenenge wes makome makom bi ibadah khirfah waha natuha al khalwah. Bang edukanuha eh, muhadasatus sirri ma'awwah warak rasumaliha tibiyaya nopo dunyane wong warok sumaliha utawi pokok dunyane ibadah iku takwa iku takwa maksudnya modal utama ibadah iku takwa cara cara mergawe kan modal dasar iku modal uang nak. yang ibadah iku takwa e eh, astu halid ibadah itu kesehute dasar keadaan ibadah usia nanti nafsi iku njogo nafsu joko amma sing perkara tas tahik kang haki apa tas tahik ku ama Amma ingin perkara kok kang iso dadi ngehaki apa nafsu di sebab ma'lu kubata ing siksa. Sing jenenge ibadah termasuk jaga diri dari sesuatu yang karena melakukan sesuatu itu dadekno nontok sik siksa. Al kubata njogo sangka siksa cek min fi'lin ukubah sebab ngelakoni perkara misalnya ngelakoni zino korupsi, maling berarti ukubah yang disebabkan perilaku altarkin to ukubah sing disebabno ninggal maksudnya kados ninggal sholat, ninggal zakat, ninggal poso jadi ukubah sebabnya itu dua, melakukan barang mungkar atau meninggalkan barang wa wajib. Jadi min fi'lin eh min fi'lil mungkarot au tarkin atau tarkil wajib wajib. Nah iku wis mbok lakoni kabeh warib hal tibadine wong iku al jannatu iku eh eh darus abi tegese omah piwales wa malan perkara fiha kang dalem jannah. Alhamdulillahil almizan wa muntahilam wa ma balagha ridha wa zinatal ars Alhamdulillahil almizan wa muntahilam wa ma balagha ridha wa zinatal ars Alhamdulillahil almizan wa muntahilam wa ma balagha ridha wa zinatal ars Alhamdulillahil almizan wa muntahilam wa ma balagha ridha wa zinatal ars Alhamdulillahil almizan wa muntahilam wa ma ridha wa zinatal ars الحمد لله العزيز المأمون ذلك ومبلغ الرضا من العرش الحمد لله العزيز المأمون ذلك ومبلغ الرضا من العرش